Dan kita sudah masuk kepada 10 hari terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu rawahu al-Bukhari adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Disebutkan oleh para ulama Maknanya adalah yang pertama, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dan yang kedua, beliau tidak berhubungan dengan istrinya karena beliau itikaf di masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid." Janganlah kalian berhubungan dengan istrinya sementara kalian beritikaf di masjid. Kemudian yang kedua beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Karena sepuluh hari terakhir dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah merupakan paling baik malam-malam di antara malam yang ada yaitu adalah sepuluh hari terakhir. Adapun di siang harinya yang paling baik adalah sepuluh pertama dari bulan Dhuhr Hijjah sebagaimana disebut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Alim Qayyim al jaziyah Pendengar roja di mana pun anda berada juga pendengar Dohang dan al serta Asyifa di Majalengka. Ketahuilah pembahasan yang sudah berlalu pada kita tentang penyebab racunnya hati yaitu fudul kalam. Berlebihan dalam berbicara. Di mana berlebihan dalam berbicara ini akan menyebabkan terjatuhnya seseorang kepada murka Allah yaitu ghibah dan kita sudah bahas tentang riba ini pada pekan kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allah dan rasulnya yang Maha tahu." Kemudian beliau menyebutkan riba adalah zikruka akhaka ma yakrah yaitu menyebutkan sesuatu zikruka ahoka fima yakroh. Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu kalau dia tahu maka dia tidak menyukainya. Dan ijma para ulama bahwa ghibah ini merupakan perbuatan yang haram. La yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah satu sama lain untuk saling menggibah Maukah kalian makan bangkai saudara-saudaramu sendiri? Maka tentu saja kalian tidak akan mau. Namun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di antara ghibah-ghibah yang dibolehkan karena kemarin belum sempat kita membahasnya dengan terperinci, maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan. Berkata Al-Imam An-Nawawi tubahul ghibatu li ghardin syar'i li sittatin asbab, li sittati asbab. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dibolehkan ghibah karena tujuan-tujuan syar'i yaitu dengan enam sebab. Yang pertama adalah at-tazallum yaitu mengadukan kezaliman seseorang kepada qadi, kepada hakim, kepada, kepada pemerintah. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن له ولاية maka boleh bagi orang-orang yang didolimi untuk mengadukan, mengadukan perbuatan dolim kepada pemerintah atau kepada qadhi, kepada hakim atau kepada selain keduanya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Fayaqulu zolamani fulan au fa'ala bi kada. Kemudian dia mengadukan kepada qadhi seseorang telah mendolimi aku berbuat begini kepadaku. Maka ini dibolehkan karena orang yang didolimi kemudian mengadukan kepada hakim, kepada kodi, kepada pemerintah atau kepada siapa saja, kepada aparat, kepada RT, kepada RW, kepada lurah, kepada camat, maka boleh menyebutkan kejelekan orang karena dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya dalam rangka pengaduan agar diberikan jalan keluar yang terbaik terhadap perkara tersebut, maka hal ini dibolehkan. Yeah. Yang kedua adalah al-isti'anah. Al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddul 'asi ila sawab yaitu kita minta pertolongan dalam rangka untuk mengubah sebuah kemungkaran atau kita mengembalikan seseorang yang telah melakukan maksiat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka kita boleh menyebutkan bahwa fulan telah melakukan ini maka berikan peringatan kepadanya. Fayaqulu liman yarju qudratahu fulanun ya'malu kadza fasjir fasjirhu anhu aw nahwi dzalik. Maka boleh kita mengatakan bahwa kepada orang yang kita harapkan bisa melakukan perubahan terhadap sebuah kemungkaran atau bisa mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada kebenaran mengatakan kepada orang tersebut kepada orang yang diharapkan bisa merubahnya Biasanya hal ini dilakukan kepada orang yang memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan dan pengertian baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan kekuasaan atau orang berpengaruh di antara tokoh-tokoh. Kita katakan kepada orang-orang tersebut bahwa si A telah melakukan begini atau telah minum homer atau melakukan judi atau melakukan perbuatan zina dan seterusnya sehingga bisa kita harapkan orang yang berbuat maksiat tersebut mau berkembali bertobat ke jalan yang benar, maka boleh kita menyebutkan perbuatan-perbuatan mungkarnya, kita boleh menghibahnya, kita boleh menyebutkan kejelekan-kejelekannya yang tujuannya bukan menyebarkan akan tetapi minta pertolongan kepada orang lain yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta, bi an yaqula lil mufti zalamani fulan au abi au akhi bikadza fahallahu dzalik wa ma tariqi fil khalasi minhu ودفع, ودفع ظلمه عني فهذا جائز للحاجة Al-istifta yaitu kita minta fatwa kepada seorang mufti dengan mengatakan mufti di sini ya bisa ustaz, bisa dai, bisa siapa saja orang yang bijak untuk kita bisa minta pertimbangannya dalam rangka menyelesaikan persoalannya karena dia telah didolimi ya kalau yang awal tadi minta kebijakan ya kebijakan hukum yang kedua di sini kita minta kebijakan kepada seorang yang ahli ahli ilmu ya bahwa fulan si A telah berbuat dolim kepadaku bagaimana aku bisa terlepas dari semuanya itu dan bisa menghalangi kedolimannya kepada diriku maka ini boleh sesuai dengan kebutuhan ya wal ajwad an yaqul fi rajulin aw zawjin aw walidin aw waladin kana amruhu kadha wa ma'a dhalika fat tayin jaiz li hadith هند لحديث هند وقوله وقولها إن أبا سفيان رجل صحيح Rawahul Bukhari. Sebagaimana hal tersebut terjadi kepada Hindun. Boleh bagi seorang mengadukan perkaranya, perkara seseorang, atau suaminya, atau orang tuanya, atau anaknya. Bahwa dia melakukan begini dan begini. Dan ini boleh secara takhin. Boleh secara terperinci menyebutkan orangnya. Sebagaimana hadis dari Hindun, beliau mengatakan tentang suaminya yaitu Abu Sufyan bahwa dia adalah seorang yang bakhil, seorang yang kikir karena tidak mau memberikan kepada istri anaknya nafkah yang cukup. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan silakan ambil apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu. Demikian. Kalau tidak boleh, maka ini tidak mungkin Nabi membiarkan dia mengatakan rojulun syahin, yaitu seorang yang kikir. Ya. Dan dalam hal ini tidak boleh seseorang me mengambil apa namanya alasan barangkali karena dia seorang wanita nah, atau karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa itu butuh sehingga dia mengatakan e, sesuatu yang sifatnya ribah ya dikatakan kejelekannya sehingga beliau biarkan tidak boleh karena dalam usul fiqh disebutkan ya, takhirul bayan fi waqtil hajalah la yajuz. Mengakhirkan bayan, mengakhirkan keterangan di waktu yang sangat dibutuhkan maka tidak boleh. Seandainya itu salah pasti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditegur dan Nabi tidak menegurnya, menunjukkan bolehnya seseorang menyebutkan kejelekan seseorang di depan orang yang diharapkan untuk bisa memberikan fatwa, bisa memberikan keterangan untuk mencari jalan keluar dari perkara yang dihadapinya. Kemudian yang keempat adalah tahdzirul muslimin min minasyarri wa dzalika min wujuhi minha min wujuhin minha jarhul majruhin min ar wa wasyuhud wal musannifin wa dzalika jaizun bil ijma' bal wajibun saunan li lisyariah. Yang keempat adalah memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari sebuah kejelekan jadi boleh bagi kita tahzir, ya. Tahzirul muslimin memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari perbuatan jelek agar tidak terjerumus ke dalamnya. Maka hal ini ada beberapa keadaan. Pertama, seperti yang dilakukan oleh ahlul hadis. Mereka jarhul majruhin, yaitu menjarah orang-orang yang tertuduh dari ruwat, ya yaitu menjarah di sini memberikan kritikan yang pedas disebutkan kepada beberapa rawi bahwa dia kezab, dajjal, pendusta. Nah, sehingga hadisnya disebut sebagai hadis maudhu dan seterusnya ya sampai pada yang pandingan sesuai dengan keadaan yang dilihat oleh seorang uh, ulama hadis ya mereka merupakan ahlul jar wa ta'dil ya. dan juga dalam persaksian atau juga dalam al-musannifin kepada orang-orang para para persaksi atau kepada orang-orang yang menulis buku. Ya, karena di dalamnya terdapat <clears throat> penyimpangan-penyimpangan ini disebut oleh Syekh oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka boleh kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin hati-hati dengan penulis kitab ini, penulis kitab itu karena di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan agama baik dalam akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak dan seterusnya sesuai dengan keadaan. Dan ini boleh secara ijma bahkan beliau mengatakan bal wajibun saunan syariah bahkan wajib untuk menjaga syariah demi menjaga kemurnian dari syariah. Kalau tidak Oh jangan, karena sebagian orang mengatakan bagaimana di pengajian kok menyampaikan tentang fulan fulan kejelekan kejelekan. Ya. Maka ketahuilah kadang orang dalam hal ini tidak melihat kepada apa yang ada di dalamnya. Asalkan itu ghibah. Maka ini ghibah termasuk ghibah yang dibolehkan. Dan tentu saja hal ini perlu warok, perlu kehati-hatian, perlu keadilan, ya tapi tidak boleh kita ifrod dan tafrid, berlebihan sehingga keluar dari batasan-batasan, tidak warok, ya, tidak bijaksana, tidak adil dan tidak hati-hati. Juga tidak boleh kita tafrid, ya. Sehingga ketika tafrid di sini bermakna adalah kita uh, menganggap enteh, menganggap remeh sehingga tidak boleh membicarakan hal tersebut. Padahal hal tersebut membahayakan agama seseorang, membahayakan kaum muslimin, agama kaum muslimin, akidah kaum muslimin, maka bainal ifrat wa tafrid antara berlebihan dan meremehkan itulah di tengah-tengah ahlu sunnah berada di atasnya. Maka di sini Al Imam Nawawi mengatakan jaizun bil ijma boleh secara ijma bal wajib saunan di syariah, bahkan wajib dalam rangka menjaga syariah ini. Kalau tidak, maka semua akan mengatakan tentang urusan agama, sehingga berapa banyak kita dapatkan akidah-akidah yang katanya dari Islam, padahal Islam berpas diri dari semuanya itu. Berapa banyak perkara-perkara yang masuk kepada agama ini, padahal Islam berpas diri dari semuanya. Oleh karena itu, orang-orang yang membawa perkara yang bukan dari agama, maka boleh secara ijma bahkan wajib hukumnya untuk memberikan penjelasan tentu saja dengan batasan-batasan syar'i. Bainal ifrat wa tafrid, di antara orang yang berlebihan dan di antara orang yang meremehkan. Itulah akidah ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu mereka berada di tengah-tengah al-wahlul wasat. Kemudian yang ketiga, yang, yang selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada muslimin dari kejelekan diantaranya al-ikhbar bi'aibin indal musyawarah. Ya. Yaitu memberikan informasi, memberikan kabar tentang aib atau tentang kejelekan ketika musyawarah. Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang beliau ingin menikah kemudian menyebutkan tentang Abu Jaham, menyebutkan tentang Muawiyah dan seterusnya bahwa Abu Jaham mereka dia fala yadau asahu an atikihi tidak meletakkan tongkatnya alias pemaknanya di sini adalah suka memukul ya. Kemudian adapun Muawiyah maka dia lama lahu tidak punya harta. Sehingga ketika musyawarah mau menikah siapa, maka dijelaskan. Jangan sampai disimpan fulan. Oh, masya Allah baik padahal tidak baik. Maka ini boleh. Ya. Dalam hal ini karena apa? Lil maslahah ar-rajihah untuk kebaikan yang yang lebih ya jelas ya karena seorang yang ingin menikah ya menikah laki-laki atau perempuan gak boleh seperti membeli kucing dalam karung kalau dia tahu tentang aibnya harus sampaikan sebagaimana Fatimah binti Qais ya hadis yang oleh Imam Muslim beliau Fatimah binti Qais ini musyawarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyebutkan tentang Abu Jaham dia eh, tidak meletak tidak meletakkan tongkatnya dari atikihi dari pundaknya karena apa? Karena suka memukul, gampang main tangan misalkan. Adapun Muawiyah tidak punya harta alias orang miskin. Sehingga jelas perkaranya. Maka hal ini dibolehkan. Kemudian selanjutnya wa minha idza ra'aita man yashtari syai'an mu'iban atau abdan sariqan atau syariban atau zalik tadhkuruhu lil mushtari bikasdin nasihah la bikasdil idza wal ifsad boleh diantaranya apabila kita apabila engkau melihat orang membeli barang yang ada aibnya ya, barang yang ada cacat ya, atau seorang hamba yang pencuri budak pencuri ya, ini kalau dulu sekarang belum ada insya Allah akan Allahu a'lam bisawab ya dalil menunjukkan hal itu atau seorang peminum ya, hamba seorang peminum Tahu kita kita sekarang ini adalah beli barang. Ya, teman kita jual barang, sementara kita tahu ada aibnya, maka kita boleh menyebutkan. Ya, yang tujuannya adalah kepada pembeli tersebut memberikan nasihat kepadanya, bukan tujuan al-idza wal ifsad yaitu menyebarkan kejelekan atau menyebarkan kerusakan agar gak beli agar gak apa bukan tapi memberikan nasihat, memberikan saran kepada orang yang membeli agar hati-hati barangnya ada cacatnya. Dan boleh juga diantaranya wa minha idza ra'aita mutafakkihan yataraddadu ila fasikin aw mubtadi'in ya'khudhu anhu ilman wa khift wa wa khifta alaihi dararahu fa alayka bi nasihatih. Dan diantaranya adalah apabila engkau melihat seorang mutafakkih orang yang belajar ya taraddadu ila fasikin senantiasa bolak-balik kepada seorang fasik atau seorang muktadi yang mengambil ilmu darinya ya khudhu ilman boleh ya orang yang baru belajar tidak ngerti kemudian datang kepada orang yang mubtadi ahlul bidah yang mengambil ilmunya maka boleh kita menyebutkan kejelekan orang itu jangan datang kepadanya hati-hati ya ini perkataan al-Imam An-Nawawi ya Bukan kesimpulan dari sebuah kesimpulan seorang. Perkataan beliau, nas beliau. Sebagaimana dalam Syarhun Nawawi. Ya. Syarhun Nawawi wal Adhkar alim Nawawi. Beliau menjelaskannya. Nah, maka kalau ada seorang yang belajar kepada ahli bidah dan khawatirkan dia kena penyakit bid'ahnya, maka boleh untuk disampaikan kepadanya bahwa dia akidahnya begini, bahwa dia begitu dan begini. Nah, kadang-kadang ya rancu seseorang. Ya, ya ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Ya. Baik yang berlebihan dan yang meremehkan, ya sama-sama tidak benar. Ya. Yang berlebihan nantinya akan terjerumus kepada kezaliman, mendolimi seorang. Yang meremehkan juga demikian. Maka di sini, ya kita menyampaikan apa yang kita ketahui tentang ter hal tersebut sehingga tidak ada bahaya bagi orang yang mau belajar maka wajib bagi kita memberikan nasihat kepadanya bibayani halihi qasidan an ya, untuk menjelaskan keadaan mubtadi al bid'ah tadi dengan tujuan memberikan nasihat ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسكه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يلتر به wa yalzamul istiqamah. Hmm. Kemudian diantaranya adalah an yakuna lahu wilayah la yakumu biha ala li adami ahliyatihi aw fiskihi. yaitu dia memiliki kekuasaan yang tidak menjalankannya ya sesuai dengan ke seharusnya atau karena kefasikannya maka boleh menyebutkannya kepada orang yang memiliki kekuasaan lagi ya agar dia ya, lebih ala halihi ya agar tidak terkecoh untuk menjadikan dalil di atas keadaan tersebut agar orang tersebut tidak terkecoh dengannya dan waliyazam al istiqomah harus wajib untuk lurus ya dalam menjalankannya ini boleh kemudian yang kelima adalah an yakuna mujahiran bifiskihi au bid'atihi boleh kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin ya terhadap orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya atau menampakkan perbuatan bid'ahnya. Fayajuzu zikruhu bima yujahiru bihi wala yajuzu bi ghairi illa bisababin akhar maka boleh menyebutkan dengan apa yang dia nampakkan dan boleh tak boleh dengan yang lain kecuali dengan sebab yang lain artinya ketika orang itu minum homer terang-terangan berzina terang-terangan, pacaran di depan umum, maka dia kalau sudah terang-terangan di depan umum, maka dia boleh. Ya, kullu ummati muafa illa illal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang menampak-nampakkan perbuatannya. Atau orang menampakkan perbuatan bid'ahnya, maka boleh itu ghibah kepadanya. Artinya menyebutkan, memberikan peringatan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang keenam at-ta'rif. Fa idza kana ma'rufan ya. Maka kita boleh apabila seorang sudah dikenal dengan lakopnya seperti si buta, memang dia julukannya seperti itu atau si pendek atau si ker, si si kerdil atau seterusnya, kalau memang julukannya itu dan dia sudah biasa dipanggil itu dan dia terima itu maka dibolehkannya. Sebagaimana ini keterangan ini semua dari awal disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi dan Al-Adhkar Lin Nawawi. Ini masalah ghibah sehingga di sini kita uh, bisa membedakan mana ghibah yang haram dan mana ghibah yang dibolehkan ya sehingga tidak rancu karena sebagian orang ya mengatakan kenapa kok pengajian kok ghibah ya tentu saja kita lihat persoalannya kalau memang hal tersebut memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap sebuah kekeliruan, kesalahan dalam masalah agama, akidah terutama, ibadah dan yang lainnya, maka itu boleh menyebutkannya sesuai dengan dawabit-dawabit yang ada. Kemudian yang selanjutnya, saudaraku pendengar Radio Roja, Radio Hang, Al-Bayan dan Asyifa dimanapun anda berada semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan kepada kita ya ini riba ini merupakan dosa besar yang harus kita perhatikan ya, kalau kita ragu apakah ini riba termasuk yang boleh dan tidak maka tentu saja kembalikan kepada asalnya hukum asal riba adalah tidak boleh ya maka ketika harus keluar menjadi boleh itu harus syarat-syarat syarat yang jelas. Kalau enggak jelas, ya kembali kepada asal. Al aslu baka umakana ala makan. Hukum asal kembali kepada asalnya. Ya, sampai jelas menjadi perkara yang boleh, maka kita keluar dari yang tidak boleh dari asalnya tadi. Tapi kalau ragu, maka yang yakin adalah tidak boleh, yang ragu adalah boleh atau tidak, maka kita kembali kepada yang yakin karena al yakinu la yazulu bisyak sebagaimana dalam kaidah fikihiyah yakin tidak bisa tercabut dan terlepas oleh keragu keragu-raguan. Kemudian sekarang kita kembali kepada perkara yang juga tidak kalah bahayanya dari ghibah bahkan disebutkan lebih dari ghibah yaitu an-namimah. Sebab ama an-namimah di dalamnya tergantung ghibah. Ya. Dan kelebihannya lebihnya adalah lebih bahayanya adalah uh, nasrul ifsad yaitu menyebarkan kerusakan. Kalau ghibah mungkin hanya ingin mengomongkan orang lain yang tujuannya disebabkan oleh dengki, kebencian, ingin dipuji di depan orang yang kita omongin depan orang ya karena dia punya ilmu depan orang berilmu di depan orang punya harta punya pangkat kita ghibah saudara kita agar dapat pujian dan dukungan dari orang itu itu banyak terjadi di angkalangan kaum muslimin kemudian yang selanjutnya adalah an-namimah. Ya. An-namimah. Apa itu makna an-namimah? Ya. Makna an-namimah sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang menukil dari perkataan ulama ya, adalah naklu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Ya. Beliau mengatakan dalam syarh muslimnya, syarah Imam Nawawi dalam sahih muslim, bahwa namimah adalah memindahkan perkataan orang satu dengan yang lainnya antara mereka dengan tujuan untuk mengadakan kerusakan di antara mereka. Ya. Datang kepada saudaranya, wah fulan telah berkata begini tentang kamu, bahwa kamu dikatakan pelit, kamu dikatakan tidak sopan, kamu dikatakan sombong dan seterusnya sehingga membuat orang yang mendengarkan marah ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang tersebut ketika mendengarkan aduannya, ya, adu dombanya, kemudian menjadi marah kepada orang lain dan terjadilah kerusakan, terjadilah uh, permusuhan satu dengan yang lain. Ya. Dan anamima ini dosa besar. Ya. Mengapa demikian? Kita bisa melihat Bagaimana kita bisa menentukan dosa besar? Dosa besar itu diantaranya adalah mendapat laknat Allah dalam hadisnya, eh, kemudian mendapatkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, atau mendapat ancaman hukuman di dunia seperti orang mencuri asari kotu asari kotu hukuman di dunia ini menunjukkan dosa besar atau ancaman di akhirat seperti orang yang anamimah sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika beliau melalui kuburan, hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatir." Dalam riwayat lain disebut la yastabri' min al-baul. Wa amal akhar la wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Rawah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, rawahu Muslim. Ketika beliau melalui dua kuburan, beliau mengatakan keduanya disiksa dan keduanya tidak disiksa kecuali dalam perkara besar. Ya. Yang pertama, dia kencing tidak yastatir, yaitu tidak menggunakan penutup. Artinya terkencing-kencing di depan umum. Dalam riwayat yang lain disebutkan la istabri, la istabri. Ya, istabra'a yaitu tidak cebok dari kencingnya. Dan yang kedua adalah فكان يمشي بالنميمة هماز مشاء بنميم mencela dan berjalan ke sana kemari pindah rumah satu dengan yang lain dengan tujuan untuk namimah dengan tujuan untuk mengadu domba kalau sudah berantem saudaranya satu dengan lain kemudian ketawa nah, ini benar-benar jahat orang-orang yang seperti ini ya Al Hasan Al Basri beliau memberikan nasihat kepada kita ya menamma laka namma alaika barang siapa yang mengadu domba untukmu maka dia telah mengadu domba kamu sebenarnya jadi kalau ada orang yang mengadu-adu kepada kita ya yang tadinya orang yang kita adukan yang kita ngomongin ya dia senang dianggap sebagai mendukung dia memberikan informasi maka ketahuilah padahal dia pada pada hakikatnya adalah nama alaikah yaitu memberikan kejelekan kepadamu. Man namalaka nama alaik. Ya. Sebagaimana yang dinukul ya. al haitani. Man namalakah nama alaik. Ya. Ada orang seorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang namimah. Kalau kamu benar omonganmu, ya, maka kamu telah melakukan ghibah atau namimah. Ya. Maka pilih kamu termasuk itu atau aku pilih aku maafkan. Maka dia minta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Ya. Namimah adalah menyebarkan perkataan, memindahkan perkataan orang-orang satu dengan yang lain dalam rangka untuk menyebarkan kerusakan. Ya, di sini. Maka hukumnya adalah tidak dibenarkan. Ya, hukumnya adalah haram. Sesuai dengan Al-Quran, as-sunnah dan ijma'ul ummah, maka hukumnya haram. hamazim masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin asim. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 11 dan 12. Orang-orang suka mencela dan berjalan ke sana kemari mengadu domba. Ya. Dan dia manna'in lil khairi mu'tadin asim. Ini sifatnya orang-orang tersebut. Senantiasa menghalang-halangi kebaikan dan melampaui batas serta suka berbuat dosa. Maka seakan-akan komplit bagi seseorang yang suka namimah ini, suka adu domba, nggak suka berbuat baik. Ya. Dan bahkan tidak hanya segar tidak suka berbuat baik, menghalang-halangi, mana. Ah, ini ala wazni fa'al ya. Ini musiwah mubalaghah yaitu hamazim masya'in binamim manna'in lil khair. Artinya sering badan banyak ala ba mubalaghah Siwa mubalaghah ala wazni fa'al yaitu suka dan sering melakukan hal itu bukan hanya sekali dua kali tapi memang sudah hobinya ya sudah merupakan e, karakternya dan menjadi profesi ke sana kemari suka mengadu domba ya. dan kalau sudah terjadi permusuhan antar saudaranya ketawa ya, senang hati wallah waliyadu billah kita mohon perlindungan kepada Allah Garis sifat-sifat yang seperti ini. Justru kalau ada saudaranya yang berantem, saudaranya yang berselisih, maka kita berupaya untuk mendamaikan. Fa'aslihu bainahuma. Maka kita upayakan untuk mendamaikannya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang, kelompok orang beriman yang mereka berselisih, mereka berperang, mereka bertengkar, maka perbaikilah keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan malah tidak berantem, tidak bertengkar, kemudian kita bakar datang ke sana bawa informasi, datang ke sini bawa berita, datang ke sana menjadi provokator dan seterusnya. Tetangga satu tangga dengan yang lain ber, bertengkar, dia ketawa. Benar-benar sungguh celaka orang seperti ini. Wailul likulli humazatil lumazah kata Allah. Sungguh celaka bagi orang-orang yang humazah lumazah ya yaitu suka mencaci, suka mencerca dan suka sering menyampaikan perkara-perkara yang bisa membuat orang bertengkar. Ya. Baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Al-muslim man al muslimun kata Nabi min lisanihi wa yadih Orang Islam adalah orang yang senantiasa yang selamat dari tangannya dan lisannya. Orang lain selamat dari tangan dan lisannya. Bagaimana? Dari tangannya, ya dari diambil barangnya. Bagaimana dengan tangannya dia dengan dipukul? Nah, dengan lisannya adalah selamat dari harga dirinya tidak dicabik-cabik. Seperti orang yang mengadu domba atau orang yang ghibah. Dan namimah ini lebih lebih bahaya, ya, lebih besar dosanya daripada ghibah. Karena di dalam namimah juga terdapat perkara ghibah. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, لا يدخل الجنة قطات atau namam. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Di sini ah- Sunnah wal Jamaah dalam memahami hadis-hadis atau ayat-ayat berkenaan dengan tidak masuk surga, maka di sini maksudnya adalah tidak masuk surga pertamanya. Artinya dimasukkan ke neraka, kemudian dikembalikan ke surga selama dia itu bertauhid. Karena ahlus sunnati wal jamaah min aqaidihi di antara akidah-akidahnya adalah selama orang tersebut bertauhid, maka kalau dia melakukan dosa besar, kemudian belum minta ampun, dia berada tahta masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka dia diampuni masuk surga tanpa disisa dulu. Kalau Allah berkehendak dengan dengan rahmatnya masuk surga. Kalau Allah berkehendak maka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu dengan keadilannya. Lalu nanti akan dikembalikan ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Akan keluar orang-orang dari dalam neraka selama ada keimanan dalam hatinya, dalam dadanya meskipun sebesar biji darah. Ya. Dan mungkin juga orang itu tidak masuk neraka dengan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun belum minta ampun, belum bertobat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bersabda syafaati li ahli kabair min ummati. Ya, bahwa syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat-umatku. Dia belum bertobat, belum bertobat. Tapi dengan syarat apa? Min ahli tauhid. Ya, min ahli tauhid pada para pendengar roja, perhatikan. Min ahli tauhid. Orang-orang bertauhid. Hmm. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jangan sampai ifrat dan tafrid dalam memahami ayat ini. Yang ifrat ya, mengatakan ya, bahwa ah sudahlah, sementing kita bertauhid. Ya. Atau yang tafrid maksudnya. Yang penting kita bertauhid sehingga kita melakukan apa saja, namimah, riba, tidak adil, curang dan seterusnya. Akhlak-akhlak yang tercela Ya, kemudian dia mengatakan yang penting berakidah, yang penting bertauhid. Maka tentu saja tidak benar. Perhatikan di, di, di akhir ayatnya itu tadi. Wa yafiru ma duna dzalik yasha. Muqayyad bil masyiah. Mengampuni siapa saja yang dikehendaki. Muqayyad bil masyiah. Ya. Yang dikehendaki Allah. Apakah kita yakin termasuk yang yang, yang dikehendaki Allah? Kita harus mudhon tapi husnuzan kita kepada Allah bukan berarti memudah-mudahkan diri kita terjerumus dan terkubang dalam perbuatan dosa dengan alasan bahwa kita sudah bertauhid, akidah kita sudah benar. Maka kita bisa perhatikan bagaimana syariat Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Al-Aqidah al wasithiyah setelah menyebutkan akidah-akidah Ahlus maka Ahlus melihat bagaimana akhlak, Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana akhlak sebagai muslim, cerminan dari akidah yang benar. Ya. Tidak sebagaimana juga orang yang berlebihan, al-khawarij, berbuat dosa, meskipun selain syirik, dosa besar, maka bagi mereka adalah uh, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya, tafrid, yaitu burjiah. Apapun yang kita lakukan maka tidak akan berpengaruh kepada keimanan kita. Kebaikan dan maksiat yang dikerjakan tidak akan berpengaruh. Maka Sunnah wal Jamaah mengatakan selama itu bukan merupakan perbuatan syirik, hatta perbuatan syirik kalau dia bertobat dengan taubat dan nasuha sebelum dia mati, maka Allah akan mengampuninya. Maka di sini orang yang suka namimah, orang yang suka mengadu domba, la yadkhulul jannata namam, ulai yadkhulul janata qattat. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hmm. Maka perhatikan ya, jangan kita mudah-mudah untuk mengadu domba saudara. Ya, karena itu merupakan dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka. Kalau enggak masuk surga, masuk kemana lagi? Kalau bukan ke dalam neraka. Ya. Nabi juga sallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda ala unabiyukum man idah maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al idah hiya namimatul qalatu bainan nas yaitu an-namimah yaitu ngadu domba mengantarkan perkataan-perkataan antara manusia satu dengan yang lain sehingga dia bisa berselisih dan bisa bertengkar satu sama lain yang tadinya tidak ada masalah. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka mendengarkan hal tersebut, sebagaimana uh, disebutkan dalam hadis yang lain ya bahwa ketika ada orang yang mengadukan tentang sebuah perkara kepada beliau, beliau tidak suka mendengarkan hal tersebut ya. Dan ketahuilah uh, namimah ini ya disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Yahya bin Abi Katsir bahwa kerusakan orang-orang yang melakukan namimah melakukan adu domba ya, lebih parah daripada sihir ya, atau disamakan dengan sihir. Kenapa demikian? Beliau mengatakan yufsidun namam wal kadzab fi sa'atin ma la yufsidus sahir fi sana. Lebih parah daripada tukang sihir. Kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang suka berdusta dalam satu jam ya, itu lebih parah daripada kerusakan yang dibuat oleh tukang sihir dalam satu tahun. Wan namimah min anwa'i sihir dan namimah termasuk bagian dari sihir. Kenapa? Ada kesamaan. Yaitu li'annaha tusyariku sihra fit tafriq bainan nas wa taghyiri qulubil mutahabbin wa talqihis syurur. Nah disebutkan bahwa adu domba itu di antara jenis sihir karena ada kesamaan, ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu at-tafriq bainan nas. Mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Ya. Dan mencerai-beraikan hati-hati orang-orang yang tadinya saling mencintai. Dengan adanya seorang provokator dengan adanya orang yang suka adu domba ke sana kemari yang tadinya si A dan si B saling mencintai, kemudian saling bermusuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saling membunuh. Waliyahzubillah. Maka perhatikan saudaraku dimanapun anda berada, pendengar roja, pendengar hang, al-bayan dan asyifa. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Hati-hati dengan perbuatan ini. Lisan kita ini memang perlu kita penjarakan Nah, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wallah alladzi la ilaha illa huwa laisa syai'un ahwaj ila tulis jinin min lisani." Demi Allah di mana tidak ada ilah kecuali dia. Tidak ada sesuatu yang lebih untuk dipenjara. Lebih lama dibandingkan dengan lisanku. Ya. Karena lisan ini kalau sudah kadang nggak sadar mengatakan sesuatu sampai terjerumus ke dalam neraka yang e, lamanya atau dalamnya seperti jarak timur dan barat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna rajula, Inna abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar nar ma bayna al wal maghrib. Rawahu Muslim bahwa ada seorang yang mengatakan sesuatu yang baginya belum jelas tapi menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya sejauh barat dan timur waliyadzubillah dengan demikian para jemaah, ketahuilah mulut kita ini ya dengan satu lobang telinga dengan dua lobang apa maksudnya sebagaimana sebuah Abu Darda agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara Ya. Wa innama ju'ila laka udhunan wa famun wahidun litasma'a akthar mimma tatakallam. Dijadikan kepadamu dua telinga dan satu mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memang hukum asalnya boleh berbicara, tapi muqayyad dengan syarat bicaranya yang baik. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbicara yang baik. Nah, maka hukum asalnya kita berbicara tapi bicara yang baik. Karena orang yang diam dari apa namanya kemungkaran disebut dengan syaitanun akhras. Setan yang bisu dan orang yang senantiasa berbicara dengan kejelekan disebut dengan syaitan natik, setan yang berbicara. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim uh, eh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala agar kita tidak terjadi atau menjadi setan yang berbicara atau setan yang diam, maka tentu saja ketika berbicara sebagaimana Al-Imam Syafi'i bila mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Barang siapa yang mau bicara hendak berfikir terlebih dahulu. Memang diam adalah emas tapi tidak selamanya emas. Ya. Karena hukum asalnya kita berbicara, tapi berbicara yang baik. Karena lisan inilah ya termasuk apa namu sohirun jirmuhu oh. wa azimun tu'atuhu wa jurmuh sohir jirmuhu bentuknya kecil tapi jurmuh yaitu dosanya juga besar kalau kita salah menggunakannya namun kalau kita pakai untuk membaca Al-Quran kita pakai untuk berzikir kita pakai untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin siapa yang paling baik dibandingkan orang yang menyeru ya. siapa yang paling baik perkataannya ha, perkataan keluar dari mana dari lisan dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat amal soleh serta dia mengatakan bahwa aku termasuk orang-orang yang Islam, berpasar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa menggunakan lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengajak orang berbuat baik, Orang yang mengajak ke orang kepada kebaikan, kepada petunjuk, dia mendapatkan seperti apa yang dilakukan orang itu. Tidak terkurang sedikit pun. Maka kalau kita seperti itu, Jangan kita diam. Ya. Sehingga kita tidak menjadi syaitan yang bisu. Namun kalau kita sukanya ngerumpi, sukanya gunjing orang, sukanya kalau nggak ngomongin orang kayak gatel bibir kita, kalau kita nggak ngomongin orang kayak belum puas, ya, seperti makan belum minum barangkali seperti itu. Barangkali sampai di sini Eh, mari kita lanjutkan sebagaimana biasanya barangkali ada diskusi atau istifsar dan seterusnya maka kami persilakan wallahu a'lam bishawab. Pendengar jadi mana saja Anda berada demikian secara jelas disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud berkenaan tentang pembahasan materi kita sore hari ini gibah dan mamimah, namimah dan betapa bahayanya kedua perkara tersebut bagi akidah dan akhlak seorang muslim. Untuk selanjutnya kami membuka interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung Anda bisa menghubungi di 021 8236543. Kita angkat terlebih dahulu tiga penelpon pertama. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, dengan siapa umur di mana? Dengan umur Gilang di Cibubur. Oke silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Ustaz, ya, Bu. Uh, ya. Kan ada orang misalnya dia tuh selalu menggibah ya. orang yang udah meninggal ya. uh, Kita sebenarnya kesel tapi kita nggak mau ribut jadi kita diem aja Itu harusnya gimana Ustaz? Apa kita harusnya marah sama dia ya. uh, atau gimana gitu ya. nah, Ustaz ya Iya Iya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita tampung dulu Ustaz ya Iya Ya, langsung. Iya. Oh iya, iya. Kita tampung dulu, kita angkat telepon kembali yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Baik, Dengan siapa mau di mana? Dari Ibu Nani, Pak. Iya, silakan Ibu dari Depok ya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah ini menyebutkan kesalahan pemikiran seseorang secara akidah ya. Iya. Eh, sedangkan masyarakat belum terbiasa ya untuk disebutkan si si salah. Oh iya iya. Nah, nah bagaimana uh, cara yang baiknya? Karena kalau saya lihat ya seperti ada buku yang salah terus dijawab terus dijawab lagi. Iya. Akhirnya yang bingung itu pembaca Ustaz. Iya, iya. Nah itu bagaimana cara yang lebih baiknya menyikapinya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali kita angkat di 021 823 6543. Kita angkat penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa Bapak di mana? Eh, kita Pondok nih Pak. Ya, silakan ya. Pak. Ah, maaf nih, mungkin pertanyaannya di luar topik sekarang nih. Ya, ya. Saya ingin nanya ini yang menjadi ganjelan nih, Ustaz. Iya, iya, Pak. Kalau Idul Fitri ya. menjadi kebiasaan uh, orang Indonesia kan selalu apa tuh eh, bertakbiran dengan suara keras gitu ya, ya. di, masjid-masjid. Ya. Nah, saya itu kan belum belum tahu ya. Saya hmm. sebenarnya ingin meninggalkan hal itu, cuman saya belum belum tahu ya. boleh nggak gitu. Iya. Sementara di sini tuh selalu uh, takbiran pakai yeah. pengarah kencang dan ditabir beduk itu. Iya, yeah. iya, baik. Iya. Kita saja Pak ya? Iya, ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mungkin kita jawab dari yang umum gini di Cibubur. Iya, baiklah tentang ghibah orang yang sudah meninggal ya. dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghibah itu. Menghibah orang yang sudah meninggal itu lebih parah dosanya ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa minta minta maaf kepadanya. Adapun orang yang masih hidup masih mungkin untuk kita minta maaf. Maka menghibur orang yang sudah meninggal itu lebih lebih Eh, besar ya dosanya sebagaimana dijelaskan dalam uh, Anul Ma'bud bahwa orang yang riba pada orang meninggal itu lebih lebih berat ya karena orang yang hidup bisa diharapkan maafkan maafnya tapi orang meninggal sulit untuk diharapkan sehingga Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Abu Dawud idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqa'u fihi rawahu Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh Al Albani. Apabila temanmu meninggal, teman kalian salah seorang dari teman kalian meninggal dunia, maka tinggalkan, jangan sampai digibai, jangan wala fi. Jangan digibahi, ya. Justru sudah kita kalau meninggal harus kita doakan. Demikian. Bagaimana mensikapi orang tersebut sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan, maka kita kasih peringatan, tinggalkan jangan gibah ya jangan gitu ya kalau nggak bisa dikasih peringatan masih kita tinggalkan orang itu yang kedua menghibah orang yang e, melakukan penyimpangan ya kemudian ya? secara, syar'i ya misalkan akidah di sepat di depan umum ya maka di sini tentu saja semua itu uh, melihat meraatul maslahah wal mafsadah ya. Dalam ingkarul mungkar kita tadi uh, kurang barangkali dalam menyampaikannya. Ya memang yang jadi pembahasan kita adalah bolehnya riba, ya. Namun tidak tidak alhamdulillah dengan pertanyaan ini maka uh, al muraah ya muraatul uh, al maslahah wal mafsadah menjaga maslahah dan mafsadah dalam ingkarul mungkar itu harus dan wajib hukumnya. Apabila ketika kita sampaikan tentang orang yang menyimpang itu di depan umum kemudian menimbulkan kemungkaran yang besar besar, ya tentu saja ini tidak dibenarkan. Maka yang yang harus menyampaikan ya harus berilmu. Maka ingkar mungkar itu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menyemu fatwa dijelaskan, orang yang mengadakan ingkar mungkar harus memiliki tiga perkara. Yang pertama al-ilmu. Ya, tidak mungkin orang yang mau mengingkari kemungkaran harus kejaran ilmu. Ya, sebagaimana Syaikhul Taimin beliau menjelaskan mang eh, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu barang siapa melihat kemungkaran Nah, maksudnya kemungkar ini benar-benar mungkar, jangan buka mungkar dan enggak mungkar. Yang kedua harus al-hilmu, yaitu memiliki kelembutan, sikap lembut. Ya, dan yang ketiga as-sabr, as sabar. Ya, kelembutan maka narifu ala syai' illa zanahu wa la yanzi'u an syai' illa shanahu. Tidaklah kelemah lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi dan tidak akan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi aib. Maka harus lembut orang ingkari kemungkaran. Harus punya sikap, sikap lembut. Ya. Bisa dibuka dalam majemuk fatwa beliau. Ya. Kemudian yang ketiga as-sabar, sabar. Ya. Harus harus arah sikap sabar. Karena orang yang mengingkari kemungkaran, ya, as-sabr alal adza. Ya. Sebagaimana dalam kitab ya, Zadul Ma'ad atau Asal Salasa, al-ilmu pertama, kemudian kedua al -al, -al bih, ya ilmu mengamalkan, ada dawatu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal Watawa wa hak, haq, wa sabar. Adapun yang ketiga takbir jama'i yang dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, karena ini sudah kadung banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan banyak mereka yang belum paham, maka ketahuilah tidak pernah dijalankan oleh Nabi saw alaihi hal seperti itu. Maka fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mau Umar Umar bin Khattab beliau takbir ya keluar pagi hari ketika mau pergi ke apa namanya musola yaitu lapang untuk melakukan salat salat Id beliau bertakbir di jalan dan diikuti oleh orang demikian ya maka takbir jama'i secara berjamaah dipimpin apalagi di malam harinya itu di masjid-masjid yang diangkat dengan corong maka tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Ya, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada dalam Islam. Eh, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sudah ada pada Nabi contoh yang baik. Ya Allah alam. Baik. Terus selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Odi di, disebutkan Ustaz saya pernah mengucapkan kata-kata yang hina kepada bapak saya waktu beliau menghardik saya tapi beliau tidak mendengarnya dan saya menyesali perbuatan tersebut apa yang harus saya lakukan saya sebagai seorang anak. Masya Allah, barakallahu fikum. Suatu penyesalan yang sangat baik ya. Uh, Nabi Allah SWT berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna yablughanna indaka al kibr ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan kepadamu kepada kami agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada orang tua berbuat baik. Ini menunjukkan Allah mukoronah memberikan apa namanya menyebutkan setelah tauhid, setelah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran kedudukan orang tua. Ya. Setelah menyebutkan bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, jangan mau syirik, berbuat baik kepada orang tua. Kita ketahui bagaimana kedudukan tauhid dalam Islam ya puncak dari segalanya. Kemudian Allah menyebutkan berbuat baik kepada orang tua. Kalau dia berada pada pemeliharaanmu, salah satu atau keduanya, dan mereka berusia lanjut, jangan berkata ah, jangan menghadiknya, tak dan ucapkan dengan perkataan yang mulia. Bagaimana kalau kita lanjut seperti itu? Tidak ada jalan lain kecuali minta maaf dengan sebaik-baiknya. Ambil tangan, cium tangan, gak ada masalah. Sebutkan dalam hadis boleh seperti itu, dan cium dahinya. Ya, minta maaf kepada beliau. Benar-benar minta maaf kepada orang tua Ya, karena ridha Allah berada pada orang tua, ridha Allah fi ridhal walidain, wa Allah fi walidain. Demikian. Baik, kembali dari pesan singkat kita angkat dari Tamam. saya sering disakiti saudara saya sampai sekarang saya belum bisa memaafkannya. Hmm. Apakah saya akan berdosa sampai saya bisa memaafkannya? Hmm. Ya kalau orang yang didolimi ya pada hakikatnya dia boleh membalas ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من القول إلا من ظلم الله tidak suka ya yaitu al-jahr bisu min al qaul yaitu menampakkan kejelekan dengan perkataan ya artinya membalas kecuali orang yang didolimi. Um, dan ketahui orang pada orang-orang yang mendolimi ya agar mereka itu hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi karena doanya yang terdolimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya dakwatul madlum Tiga tiga orang tidak akan ditolak. Salatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil as-saim hatta yuftir wa da'watul madlum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tidak ditolak uh, doanya, imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa dan orang yang didalimi. Nah ini. Kemudian kalau kita mau memaafkan itu lebih baik, itu lebih baik karena juga sebagaimana sering kami sampaikan hadisnya, ma malu min sadaqah wa la zadallahu 'abdan bi'afin illa izza mu'min man tawadda'a lillahi rafa'ahu rawahu Muslim. Tidaklah berkurang harta karena sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa pemaafnya kecuali akan diberikan kemuliaan dan barang siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah maka Allah akan mengangkatnya wallahu alam maka segeralah kita maafkan jangan sampai nanti berlebut di hadapan Allah satu sama lain Allahu alam dan termasuk yang dizalimi adalah orang yang digibah dan difitnah itu juga sama. termasuk betul nah, gitu ya, termasuk itu perbuatan zalim mudafa ya betul sehingga harus minta maaf kepada orang yang zalim kalau orang itu nggak ada sekiranya sudah kami sampaikan sekiranya minta maaf kepada orang yang gibah itu malah membuat keadaan lebih kacau maka kita cukup mintakan ampun kepada orang tersebut ya kepada Allah Subhanahu taala dan kita sebut orang tersebut kebaikan-kebaikannya di depan orang. Iya. Itu caranya untuk minta maaf kepada orang yang digibai sementara orang sudah meninggal atau yang kedua orang tersebut uh, khawatir kalau kita minta maaf justru malah menjadi kacau. Maka kita uh, cukup dengan mendoakan ya dan sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan orang. Demikian. Iya. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari Abu Syabila di Jakarta Pusat, Jakarta Pusat ya. Tapi Jakarta Pusat solusi apa yang terbaik jika istri digibah oleh ibu mertua sehingga terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan ibu mertua mengusir dan menyuruh cerai kepada anak laki-lakinya. Mohon ya. solusinya Ustaz. Iya, ya semoga Allah memberikan pertolongan dalam hal ini. Kasus seperti ini memang sering terjadi ya. Eh memang yang namanya al-wiqayah khairu minal ilaj. Ya, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif, yaitu menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum kita mengobati kita uh, beritahukan secara preventif, secara lebih lebih awal bahwa orang tua ini bagi suami adalah segalanya. Ya. Kemudian uh, istri adalah tanggung jawab dari suami, maka orang tua suami adalah wajib dipatuhi dan ini orang, orang istri. Ya, anta wa maluka li abik kata Nabi SAW. Engkau dan hartamu milik, milik ayahmu. Ya, maka tidak boleh seorang suami kemudian bisa durhaka kepada orang tuanya gara-gara istri. Maka jelaskan dari awal kepada istri bagaimana hak kewajiban kepada sang suami dan bagaimana seorang anak atau seorang suami bagaimana kewajiban kepada orang tua. Karena seorang istri sebagaimana Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Hadisnya sahih. Seandainya aku disuruh untuk agar orang itu menyembah kepada orang lain, aku suruh wanita menyembah kepada istrinya. Kalau suami wajib bertaat kepada kepada orang tuanya dan istri wajib taat kepada suaminya, maka juga istri wajib taat kepada orang tua. Nah, sebelum terjadi hal yang lain ya karena mungkin banyak penyebabnya tidak bisa kita langsung menarik benang merah bahwa ini uh, orang tua langsung berseberangan dengan istri, ya, mertua ini, maka sebelum itu harus kita perhatikan. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, tentu saja kita harus dari penjelasan-penjelasan sebelum kita menempuh langkah-langkah yang uh, yang akhir ya. ya. Memang langkah akhir adalah akhirudda Al-Kai. Hmm. Akhir dari obat segalanya adalah Al-Kai. Tapi sebelum kita ngambil keputusan yang yang eh, apa namanya? akhir ya, harus ada penjelasan kepada keduanya, hak dan kewajiban. Sehingga kalau kita sudah memahami hak dan kewajiban ini, insya Allah akan uh, ada jalan keluar. Mal, nah, tapi yang paling penting jangan tinggalkan adalah berdoa, berdoa kepada Allah dan jangan sampai kita berdoa, kok sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum mengabulkan. Itulah orang yang istijal. Yustajabu lakum ya malam ya'jal yaqulu idra'autullah wala yustajab wala yustajab li wala yustajab li ya rawahu muslim ya Uh, bahwa Allah mengabulkan doamu selama tidak tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa kata Nabi adalah orang yang berdoa, aku berdoa kepada Allah tapi belum dikabulkan. Nah, ini. Allahu a'lam bishawab. Tapi kita angkat telepon yang ke pertama dari sesi yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Bu Lilis Pondok Gede. Iya, silahkan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bu. Uh, aduh mudah-mudahan saya nggak dianggap gibah ya cuma saya harus curhat dengan Pak Ustadz iya iya jangan sebut nama nggak apa-apa ya kebetulan saya punya orang tua yang saya berpikir mudah-mudahan salah ya tapi saya berpikir kok oh, kayak sepertinya adil dari kami bersaudara delapan, tapi sikapnya lain-lain gitu loh. Iya. Menyikapi anak-anaknya tuh lain-lain dan tidak hmm. adil. Iya. Gimana sikap saya sebagai anak? Saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu. Eh, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya memang Kita... uh, ini ya termasuk e, ghibah yang dibolehkan yaitu cari jalan keluar ya istifta dalam masalah begini sebagaimana sudah pembahasan sudah berlalu pada kita yang mencari orang tua atau anak atau istri atau suami itu hal tersebut dibolehkan jalan rangka untuk mencari jalan keluar bukan untuk menyampaikan kejelekannya eh, ya. kemudian <clears throat> bagaimana dalam mensikapinya ya pertama orang tua yang tidak adil pada anaknya berdosa ya orang tua tidak adil kepada anak-anaknya itu berdosa. Namun apa ya ini masih masih masih mubham ya adil apa yang maksud dalam kasus apa ya <laughs> sehingga kasus belum jelas ya. Ya, kalau memang ada kasus yang jelas, ya, jangan-jangan nanti ke, ke, ketidakadilan dalam pandangan sepihak saja. Ya, ini harus jelas, masih mubaham. Namun katakanlah jelas ya bahwa itu merupakan sebuah ketidakadilan ya maka bagaimana sebagai seorang anak ya maka ketahuilah orang tua jasa jasa orang tua itu sangat besar sekali mungkin kita belum bisa membalasnya bagaimanapun ya sejak beliau mengandung kita kemudian menyusui kita kemudian memelihara kita sampai kapanpun barangkali belum sampai barangkali apa yang bisa apa namanya e, balasan yang bisa kita lakukan pada mereka. Ya, maka tidak ada jalan lain. Coba ambil hati beliau bagaimana supaya bisa keadaan bisa normal kembali dan mungkin apa yang dianggap tidak adil itu bisa cair kembali ya. Kita tunjukkan kepada orang tua kita perbuatan-perbuatan baik kita ya. Jangan kita hanya melihat kepada hak kita, tapi bagaimana kewajiban kita. Sebab orang yang hanya melihat hanya haknya saja, ya banyak terjerumus kepada perbuatan yang uh, tidak semestinya. Ya. Namun kalau kita lihat kewajiban, insya Allah. Ya. Dan orang yang mengalah dari hak, atau nazul anil hukuk, mengalah dari hak untuk maslahah, betapa besar ya uh, apa namanya keutamaannya ya seperti mengalahnya Al Hasan ya ketika pada amul jamaah demi persatuan kaum muslimin sehingga meletakkan jabatan sebagai khalifah diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu wallahu alam. Baik. Demikian jawabannya dan mungkin semoga ada solusi ya bagi Ibu dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 0218236543 telepon yang kedua. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana, kamu? Baik, silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, bisa dikerasin Bu? Saya mau tanya Pak Ustaz ya. ya. Bagaimana cara memaafkan orang yang pernah mendolimi kita? Hmm. Padahal kita masih masih gimana ya menganggap dia itu saudara, tapi dia tetap mendolimi kita di belakang. Tapi di depan kita dia baik. Hmm, iya iya. Oh, iya iya bagaimana yeah. cara menerangkannya gimana yeah, yeah. saya juga bingung masa iya iya. iya saya minta maaf sama saya yeah. aja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah Ya, kalau memang dia di depan kita baik, ya, ya kita nahkum bidzahir, kita menghukumi zahirnya. Nah, sementara dari mana kita tahu kalau dia berbuat dolim? Dari orang lain. Apakah benar itu? Ya, seharusnya ini yang harus kita perhatikan. Dia baik saja kepada kepada saya. Ya, dan Nabi saw pernah diadukan ya, oleh seorang yang uh, apa namanya tentang perbuatan jeleknya ya dan Nabi beliau beliau tidak suka dengan dengan dengan hal itu maka oleh karena itu oleh karena itu ya kita harus melihat bahwa uh, kalau ada orang yang datang kepada kita mengadukan perkara orang maka kita jangan jangan kita terima demikian jangan langsung terima apalagi dia masih baik ya kepada kita orang tersebut dohirnya sebagaimana tadi ibu mengatakan dia dohirnya baik ya tapi kalau memang benar informasi itu ya dan dia masih baik ya kita kita sampaikan ya dengan baik-baik kita omongkan ya kalau memang itu ada manfaatnya ya, kalau tidak ya ya kita lakukan baik dan ya, kita orang yang memaafkan orang itu insya Allah ya dia akan lebih banyak pahalanya akan diangkat derajatnya oleh Allah akan dimuliakan ya Demikian. Dan ketahui orang-orang yang suka mengadu domba ya, orang suka adu domba itu disebut oleh Nabi inna syarrun nas dzul wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula rawahul bukhari wa muslim orang yang paling jelek adalah orang yang punya dua wajah <laughs> dua wajah ini maksudnya datang kepada orang lain ngomongnya begini datang kepada orang lain ngomongnya begini yang tujuannya adalah supaya beradu adu domba tujuannya agar keduanya berantem ya demikian Allah alam bisawab saya kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi di 021 Assalamualaikum Halo? Iya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Dhani di Cikarang. Baik, ya. silakan Abu Dhani. Ini iya. Ustaz saya mau ya, nanya Ustaz, Iya. kan Pak. saya mau mudik ya. Iya. Ke Surabaya mungkin naik kereta itu iya. sekitar ya. 15 jam ya. Ini iya, sama di, gitu. Surabaya. Iya. kereta Pak. itu tata cara sholat wajib gimana Ustaz itu Iya. Hmm, iya, iya. Tata iya. caranya di kereta kan nggak berhenti berhenti Ustaz. Iya ya, iya. Ya, ya. mohon penjelasannya Ustaz. Iya ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Nabi SAW kalau beliau sholat sunnah beliau di atas kendaraannya. Kalau wajib beliau turun. Nah tapi kalau di kereta turun ya bisa kita bayangkan ya apa yang terjadi. Ya, ya nggak mungkin bisa ditinggal. Kecuali mungkin. Nah, tapi itu sulit untuk kereta. Lain dengan mobil pribadi dan seterusnya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah ya, sesuai kemampuan kalian. Ini agama ad-dinu yusrun. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bukan menghendaki kesulitan. Dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah yaitu kesulitan mendatangkan kepada kemudahan. Maka di mana kita menghadapi kesulitan apa saja ini sebuah kaidah maka kita lakukan apa sesuai dengan kemampuan kita. Nah sekarang tinggal kepada caranya. Kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring dan seterusnya. Bagaimana di kereta? Ya kita sholat duduk, ya sholat duduk. Ya. Kalau bisa kita menghadap kiblat, upayakan mencari kiblat, ya takbir kita kita takbir menghadap kiblat, kemudian duduk menghadap ke kemana saja kita menghadapnya. Ya, kalau sudah sudah berusaha atahari dan ya, libahti al qiblah, ya berusaha untuk mencari kiblat, kemudian kita tahu dengan uh, ya, kemudian kita takbir Allah Akbar, kemudian kita duduk kemanapun kita menghadap, ya, insyaallah salatnya adalah sah. Allahu a'lam Dan kalau tidak kita ketahui uh, eh, arah kiblat maka kita bagaimana Ya. Kalau kita, ketahui kita berupaya ya, semak mungkin ya bagaimana upaya mencari kiblat itu. Sudah ini don saya kiblat begini. Ya itu sudah. mengikuti arah laju. Betul, kereta. betul ya. Langsung kita mengikuti ke mana laju kereta itu. Baik. Terus selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat dan kaitannya tentang birul walidain ada beberapa pertanyaan yang uh, uh, bertanya tentang birrul walidain itu dari Irhas di Banda Aceh. Sebagaimana cara saya akan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua? Hmm. Sedangkan saya bekerja jauh dari orang tua. Apakah uh, diharuskan mencari pekerjaan yang lebih dekat? Iya, iya. Ya, semua kembali kepada ridho kepada orang tua ya dan kalau orang tua ridho ya itu alhamdulillah termasuk berwalidain ya kemudian uh, ya jangan lupa meskipun jauh kita mendoakan beliau kemudian meskipun jauh ya kita jangan lupa melupakan beliau berdua ya kita kirim apa yang bisa kita lakukan dari penghasilan kita sebagai sebagai apa namanya rasa syukur kita kepada Allah swt dan terima kasih kita kepada kedua orang tua yang telah membesarkan membesarkan kita. Maka masih banyak kesempatan ya meskipun jauh yang tapi kalau orang tua menghendaki yang dekat ya kemudian di sini akan berbentur misalkan orang tua menghendaki dekat kemudian nggak ada pekerjaan di situ. Nah, ini bentur antara kepentingan dua dua dua kepentingan di sini. Maka bagaimana yang terbaik yang kita musyawarahkan kepada kedua orang tua. Insya Allah orang tua bijak dalam masalah urusan anak-anaknya. Insya Allah demikian. Ya. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat dari pendengar kita di Depok dari Eka. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, apakah doa untuk melunakkan lisan untuk orang yang sering tidak bisa mengontrol lisan dan agar tidak bicara sembarangan saat ketika berbicara dengan orang tua? Ya. Jazakallah khair. Ya, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa agar berzikir kepada Allah ya karena orang yang berpikir kepada Allah lisannya ya, insya Allah akan terhalang dari itu sebagaimana Allah berfirman ihfadillah yahfadkan ya, secara umum jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu kemudian sebagaimana juga uh, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi Eh, dalam hadis yang cukup panjang maka taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu allati yabsiru biha wa yadahu allati ya, yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa sa'alani la'utiyanna wa ista'adani tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang wajib Nah, maka kita jaga perkara yang wajib ini. Menjaga Allah, ah, maka akan dijaga oleh Allah. Kemudian dia senantiasa menambah dengan yang nawafil, yang sunnah. Sampai aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, menjadi pendengaran untuk mendengar. Ah, ini hanya salah contoh saja. Disebutkan telinga, pendengaran. Menjadi mata untuk memandang. Juga termasuk lisan untuk berbicara. Sehingga lisannya senantiasa ah, terjaga dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah terjerumus, segera segera dia minta ampun, minta maaf kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau minta pertolongan ditolong oleh Allah, kalau minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan buka mungkin uh, tiga penelpon terakhir dari kajian kita sore hari ini di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Agil di Cilincing. Ya, taib silakan. Ini Ustaz, saya mau nanya. Iya, Bu. Kalau misalnya ngomongin orang ngomongin kejelekan orang hmm. untuk kebaik eh untuk pelajaran bagi orang lain itu hmm. hukumnya gimana, Ustaz? Oh iya. Oh, iya. Itu saja? Iya. iya. Assalamualaikum, Ustaz. Taib, tampun Ustaz ya. Iya, iya. Ya, kita angkat telepon yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Iya, hmm. silakan Ibu, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu. Saya kebetulan pernah dizolimi sama teman non muslim Ustaz. Iya, iya, iya non muslim. Uh, eh, apakah boleh saya memutuskan hubungan Pak Ustaz? Iya. Baik, itu saja Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu telepon terakhir kita angkat bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bapak? Hari, Pak, di Tambun. Ya, silakan, Pak. Mau ini, Pak, tentang fitrah. Zakat fitrah. Itu pembagiannya apa betul dibatasi sampai dengan sebelum Idul Fitri? Iya. Nah, dan iya. Baik. Itu satu. Kedua. Satu aja Pak ya cukup. Ada tanya Ya, iya. Wah ya? iya, iya. iya, no. Ya. Iya. Jazakallah khair. Sama-sama ya. Ya silakan. Baik. Adapun riba untuk mengambil pelajaran ya. Ya di sini kita tidak boleh kita riba ya kecuali kita uh, menyebutkan ya sesuatu tapi tidak menyebutkan nama ya cuman ada kasus yang yang sekiranya orang itu tidak paham apa yang di yang digibai tapi kita ngambil uh, kasusnya saja ya hmm. kasusnya saja maka insyaallah Allah nggak ada masalah sebagai ibroh dan pelajaran tapi kalau sudah menyebut detail namanya orangnya di mana ini sudah namanya ribah dan ini tidak boleh kita mengambil pelajaran dari itu. Nggak mungkin Allah, Allah Ta'ala memberikan obat bagi penyakit dan obatnya haram sebagaimana Allah ber, ber, Nabi bersabda eh, Inna Allah lam yaj'al sifa ummati fima harramallah alaiha rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu al-Albani Allah tidak menjadikan obat bagi penyakit bagi umatku ini dari perkara yang diharamkan ya tapi kalau nggak jemput nama insya Allah nggak ada apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa hmm. Adapun berbuat dari non Muslim ya, didolimi ya, saja, ya didolimi, oleh didolimi oleh orang di luar Islam ya, maka diputus gak ada masalah sudah, gak ada gak ada hubungan dengan mereka, ya, gak ada hubungan ya, dan mereka gak boleh mendolimi kita seperti itu, ya, kita pun juga gak boleh mendolimi mereka, karena siapapun yang didolimi ya muslim atau tidak muslim kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hmm. meskipun bukan muslim, kalau dia berdoa maka akan dikabulkan, ya. Maka kalau kita yang kebetulan kita yang didolimi, ya maka kita putus hubungan nggak ada masalah, nggak ada masalah, gitu. Ya. Tapi kalau bagi orang Islam, ya maka tidak boleh kita. Ya. Kemudian ini, ini karena waktu, ya. Kemudian yang ketiga masalah zakat fitrah, ya eh, yang boleh dikeluarkan sebagaimana riwayat dari Umar, ya satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Hmm. Adapun yang wajib yang wajib itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan eh, ba'da ghurubis syams pada malam hari raya setelah terbenamnya matahari. Pendapat yang kedua yang wajib adalah sebelum berangkat apa namanya solat id setelah salat setelah fajar sebelum berangkat salat id itu yang wajib dua pendapat ini sehingga bagi pendapat yang pertama ya pendapat bisa dibuka dalam sahih fikih sunnah ya, yang pertama mengatakan wajibnya adalah setelah huruf syams ya setelah maghrib ya sehingga bagi bayi ya ini manfaatnya bagi bayi yang lahir setelah sebelum maghrib maka ya wajib dikeluarkan zakat. zakatnya. Adapun yang pendapat yang kedua bagi bayi yang lahir sebelum subuh maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian. Baik, mungkin lo eh, kesimpulan akhir dari kajian ya. kita. Ya, baiklah kesimpulan akhir dari kajian ini ketahuilah bahwa di antara racun bagi hati itu adalah banyaknya berbicara. Yang kadang kita rasakan, bisa kita rasakan ketika banyak bicara itu memang orang yang banyak bicara memang kasuro kalamu kasuro khotauhu banyak salahnya. Kadang entah dia itu eh, memuji dirinya atau entah eh, menjelekkan orang lain atau entah bisa menyebabkan uh, perselisihan antara orang lain dan seterusnya ya maka mulut ini lubangnya satu telinga dua kata Abu Darda agar banyak kita lebih mendengar lebih banyak mendengar daripada berbicara demikian Allah alam sawab